Bu ya ingin tanya, suami saya kasar, pernah mukul. Dulu, dulu, dulu. Suami saya ingin rumah tangga baik, tapi dia mau rupanya dengan cara kasar. Bagaimana bu ya? Lelaki yang tidak punya kelebihan. Lelaki yang tidak punya kelebihan untuk merubah wanita yang lembut itu adalah dengan kekasaran. Wanita pada dasarnya selalu mendahulukan atifah, batin kelembutan. Dan memang Allah titipkan di hatinya ini makna yang tidak dimiliki oleh orang lain lagi. Sehingga wanita itu seolah-olah menjadi orang bahlul betul. Tapi sebetulnya bahlulnya di akal, nakisatul akli, tapi dengan batin yang menjadi cerdas melebihi dari kaum laki-laki. Hamil 9 bulan itu capek loh ya. Tapi bilang, bisa hamil lagi ya. Melahirkan capek, kalau pikir akal nggak mau, ngapain saya hamil? Huh, enggak deh. Melahirkan lagi setengah mati. Tapi mbak, anak mbak ini sama. Anak lagi, anak lagi, anak lagi. Batin itu atifah. Jadi kalau laki-laki tahu khasnya, wanita di dalam kelembutan hatinya di situ. Kalau berubah ambil hati itu kelembutannya. Ada oh, laki-laki merubah istrinya dengan pukulan, tempelengan dan sebagainya. Ah, laki rendah nggak punya kelebihan. Apalagi dengan ancaman cerai. Ya, Baik, ini jadi dengan kelembutan tidak benar seperti itu wahai kaum laki-laki. Cuman yang menjadi masalah adalah jika wanita sudah hilang nilai kelembutannya itu. Dilembuti nggak paham-paham, tambah kurang ajar. Ini. Bisa akhirnya dipukul beneran ini. Maka sebetulnya gini, ini akan saya balik lagi. Pada dasarnya orang tuh pengen indah semuanya. Ada suatu ketika ada orang wanita bertanya kayak begini. Semoga ya, biarpun tidak cocok mirip-mirip. Saya bilang, ibu, dulu gimana? Ya dulu sih baik. Terus sekarang, ah, jangan langsung disalahin suami dong. Karena bisa saja istri yang bebel menjadikan suami naik hitam tuh. Saya buat contoh, ada suami istri bebel. Neng dong buatin kopi neng. Ya bang, ditunggu. Mana kopinya? Lupa. <laughs> Ya. Eh. Satu, lupa lagi. Neng tolong ya sepatunya abang masukin ya ba, ya neng ya. Ya bang. Besok mau berangkat kantor, basah. Lupa lagi. Sudah dua kali, tiga kali ngomongnya kalau. Eh, masukin ya. Nina. <laughs> Karena istri bebel tuh kalau suami Jangan, makanya jangan mudah nyalain suami juga. ini Jangan-jangan istri yang bebel ini. Jangan kalimat kalem nggak bisa. Ini sampai cara jemuran ini. Ya, pagi-pagi tidak -pagi disetrika sampai terlambat kantor. Akan begitu. mana bisa kalem begitu? Berarti yang bebel istrinya. Sudah cukup, semuanya sudah dibahlul-bahlulin tadi. Ada, ada suami bahlul, ada istri bahlul di sini. Tapi insya Allah di sini baik semuanya. Jadi suami jangan main keras. Eh, tidak ada itu. Nabi mengatakan fadribuhunna, pukullah mereka. Bukan pukul bokem enggak. Pukul fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Kalau ada perempuan, istrimu itu bangkang, tidak patuh, nasihati yang benar. Setelah nasihati kau tinggal. Dia sudah gunda Jangan disapa. Serumah enggak disapa. Tidur di kursi. Cuma nasib kadang-kadang istri, Alhamdulillah. <laughs> Tidur <laughs> Ya Allah, nasib bener itu. Istrinya rupanya seneng lah, Alhamdulillah tidur di kursi syukurin ya. Nuh. Uh, <laughs> baik ada pendidikan. Jadi kalau kita biasa marah terus sehingga marah itu tidak bernilai. Sampai istrinya itu ngomong ini marah beneran atau enggak? Sebab mukanya muka marah. Dukun-dukun marah, enggak ada senyum, enggak ada ini. Akhirnya marah apa nih? Biasa. Kok marah-marah? Tidak berguna marahmu nanti. Jadi jadilah suami yang berwibawa. Marahmu penuh makna. Gitu. Sampai seorang istri berkata, abang aku kangen dengan marahmu. Wah. Karena mengingatkan yang benar. Tidak marah kecuali yang benar. Itu baru suami yang hebat itu. ya. Jadi kadang-kadang semacam itu. Jadi jangan kekasaran tidak ada. Nah, dribuhun pukullah. Sampai dalam miswak. Dalam ulama mengatakan pakai siwak. Pukul. Kamu ini dikasih tahu. Bukan cepok Sampai ada datang ke sini merah. Aduh, kenapa? Ya Allah. Terus apa? Benjol. Lempar mangkok sama suaminya. Ente itu <laughs> menikah dengan suami atau petinju? Ya biasanya kalau sudah begitu kamu salah pilih ya. Iya bu ya. Biasanya langsung salah pilih itu. Sudah dibilang sama abahnya jangan, abahnya cinta, cinta, cinta, cinta. Ya, adik semuanya ngerti ya. Baik semoga Allah maafkan semuanya yang bersalah dan diberi kesadaran sehingga hidup rumah tangganya indah mulia di dunia dan mulia di akhirat.